hadis yang mulia tersebut kita mengetahui bahawa di antara faedah yang besar dari ziarah kubur itu ialah pertama untuk mengingatkan kita kepada kematian dan mengingatkan kita kepada kampung akhirat bahawa kita suka atau tidak suka pasti akan mati dan akan masuk ke dalam kubur. Kalau kita mengambil faedah yang ini saja, berarti ziarah kubur itu umum, baik kepada kubur orang Islam istimewa maupun kubur orang-orang kafirin. Tetapi bacaannya berbeda antara kalau kita memasuki pekuburan orang Islam dan pekuburan orang-orang musyrikin kafirin dari ahlul kitab dan seterusnya. Ya ini kata Nabi SAW dalam salah satu hadis sahih dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Tabrani Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang kapan waktu saja engkau melewati kubur jadi kubur orang-orang musyrikin beri kabar gembira akan kepadanya akan azab yang sangat pedih misalnya kita lewat dan kita berkata kabar gembira untukmu akan azab Allah yang sangat pedih. Atau rasakanlah azab Allah yang sangat pedih ini. Ya? Nah, ini sunnah yang telah ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Ya? Semoga Allah merahmati Al-Syeikh Al-Allamah Bahkan Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang menghidupkan hadis yang mulia ini di kitab beliau silsilah hadis-hadis sahih. Dan di kitab beliau tentang janais ahkamul janais wa bid'ah hukum-hukum tentang jenazah dan bid'ah-bid'ahnya. Ya. Nah, ini faedah yang terbesar. Faedah yang kedua adalah mendoakan baik secara umum yang ada yang ada di kuburan itu jadi ke kaum muslimin atau secara khusus kubur-kubur tertentu kubur orang tua kita atau uh, anak dan terus kawan dan seterusnya Ya, tetapi ah, itu ada kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Taala. Apa kalimat yang dimurkai oleh Allah Taala? Mengerjakan kalimat uh, bid'ah dan syirik. Misalnya meminta-minta. Jadi ucapan atau perbuatan meminta-minta kepada mayit itu mengusap-usap kuburan berdiri sangat khusyuknya di hadapan kubur itu dengan disedekapkan kedua tangannya seperti orang berdiri di waktu salat dengan menundukkan kepala dan seterusnya dengan menaburkan kembang hadir ya nah ini eh, semua bid'ah dan syirkun billah syirik kepada Allah yang banyak sekali dikerjakan oleh uh, kaum muslimin di dunia ini di antaranya di negeri kita ini kemudian dia pun mempunyai adab yakni tidak boleh safar mengadakan satu perjalanan khusus untuk ziarah kubur حتى يتقوم رسول الله صلى الله عليه وعلى alihi wasallam tidak boleh yang sekarang ini begitu marah dari para penganjur bid'ah dan syirik mereka yang tidak ada niat kecuali Abdul Fulus mengambil fulus saja untuk mencari fulus Itu adanya apa? Hah? apa apa tur ziarah yang kencang antum nggak usah takut dimarahi kiai ya. <laughs> tur ziarah kubur ke Demak ke Cirebon Banten dan lain-lain tempat ini jelas sangat diharamkan dalam agama kita kalau ke kubur Rasulullah saja tidak boleh kita siapkan kendaraan, kita siapkan bekal, mengadakan safar panjang khusus untuk ziarah kubur, apalagi yang namanya kubur yang disangka sebagai wali. Lebih min babil aula, lebih tidak boleh lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taj'alu qabri 'aidan." Jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan Aid. Aid maknanya yang didatangi pada waktu-waktu tertentu, baik hari, bulan atau tahun. Dia terjadi pengulangan terus. Makanya dikatakan Aidul Fitri karena itu berulang terus setiap uh, tahunnya. Rasulullah SAW tidak menyukai dan melarang umatnya untuk mendatangi kubur beliau pada waktu-waktu tertentu. Walhal ziarah kubur sangat disukai dalam Islam karena dia memberikan dua manfaat yang besar bagi para penziarah itu. Pertama, mengingatkan kita kepada kematian. Yang kedua, yakni mendoakan ahlul uh, kubur itu sendiri. Ini manfaat yang sangat-sangat besar. Karena kita mendoakan mereka, mereka bermanfaat insya Allah dan kita pun bermanfaat, yakni berpahala. Uh, memperoleh ganjaran, yakni perbuatan yang baik ketika kita mendoakan kaum muslimin yang masih hidup maupun yang telah uh, mati. Dan karena doa itu sendiri adalah ibadah. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam uh, bersabda, "Doa dua huwa ibadah Doa itu adalah uh, ibadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Ud'uuni astajib lakum." Hmm. mintalah kepadaku niscaya akan aku ijabahkan kata Allah tabaraka wa taala ya, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain Imam Fahrul Hadis begitu banyak uh, para imam yang mengeluarkan hadis yang uh, mulia ini adapun hadis yang uh, masyhur uh, yaitu ad-du'a mukhul ibadah doa itu adalah yakni otaknya uh, ibadah atau apa biasa diterjemahkan ya, wafatnya ibadah dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi uh, di sanad dhaif sanadnya uh, dhaif karena ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Lahi'ah rawi ini dhaif kecuali yang meriwayatkan dari beliau salah seorang dari imam yakni uh, Al-Abadilah yang pertama misalnya Abdullah bin Wahab, Abdullah uh, bin Mubarak, Ibn Mubarak. Ya. Nah. Apa yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin jelas bertentangan dengan agama kita dan penyimpangan, penyelewengan secara besar-besaran yaitu tur ziarah kubur sampai uh, beberapa waktu yang lalu saya mendengar puluhan ribu kaum muslimin serentak untuk menziarahi kubur-kubur tertentu. <laughs> Kubur-kubur tertentu dia ziarahi. Ya, ya baru khabar ini. Ziarah kubur saya tidak boleh safar Ah, berarti ziarah kubur itu ya ini yang ada dalam kota kita dan kita tidak bersengaja untuk mencari barokah di situ. Kalau sekarang misalnya ada kubur-kubur tertentu dalam kota Jakarta ini, misalnya di apa? <laughs> ada kubur yang disangka orang soleh. Ah, luar batang, luar batang kemudian condet, ya, ya, kuitang, ah, asafia, ah, ah, ya. di mana boleh? Jati Waringin, ya, bahkan diumumkan di radio itu, ziarah kubur itu. Ini jelas bertentangan dalam Islam karena dia mencari barokah dan disiapkan, dipersiapkan dan yang lebih celaka lagi mereka meminta-minta kepada mayit itu dan kalau mereka meminta-minta kepada mayit itu dan itulah yang memang yang yang yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin ini adalah syirkul akbar syirkul akbar syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam ya kalau dia telah mengetahui dan telah tegak hujjah atas dia. Tetapi perbuatan itu jelas, yakni perbuatan kufur dan perbuatan syirik. Kenapa? Karena dia memohon kepada mayit itu. Memohon kepada Allah dengan perantara mayit itu. Meminta sesuatu. Misalnya mereka berkata, Ya Allah, dengan berkat atau jah orang yang bermakam di sini sebagaimana diterangkan dan dicontohkan dengan baik sekali oleh pemimpin mereka yaitu Sirajuddin Abbas di kitabnya I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebaiknya kitab itu dinamakan I'tiqad Ahlul Bid'ah wal Iftirah dan uh, di kitab dia yang bernama 40 uh, eh, masalah agama dicontohkan dengan baik agar kaum muslimin mengikutinya dengan mengatakan bahwa kita tidak menyembah uh, mayit tersebut apa perbedaan mereka dengan orang-orang jahiliyah ketika turunnya Al-Quran Al-Karim ketika diutus Rasulullah uh, alaihi salatu wassalam. Orang-orang jahiliyah itu sama sekali tidak mempunyai i'tiqad, keyakinan bahwa berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka itu adalah Tuhan yang menciptakan mereka yang menghidupkan, mematikan mereka yang memberikan rezeki kepada mereka sama sekali tidak banyak ayat Al-Quran yang menerangkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah Sungguh, jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Berarti tauhidur rububiyahnya ada. Hanya mereka tidak memiliki tauhidul ibadah dan tauhidul asma was sifat. Apa yang dikerjakan oleh kaum kita ini sama persis, tidak ada bedanya. Ya? Dan orang-orang jahiliyah pada zaman itu mengatakan bahwa berhala-berhala ini kami jadikan sebagai uh, perantara yang mendekatkan kami kepada Allah Taala. Ala lillahi ad-dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ألا لله الدين الخالص كتهويلة تقول يا الله لا بقي الله لا الدين الخالص أقام agama yang bersih bahwa peribadatan mutlak ad-din itu maknanya ketaatan, ketundukan hanya kepada Allah Taala dan untuk itulah diutus sekalian para nabi dan rasul dan untuk ibadahlah manusia uh, diciptakan sebagaimana uh, Rabbuna Karim katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت dan sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang kami perintahkan para rasul itu untuk mendakwakan kepada manusia wa'budullah pertama yang kedua wajtani bitagut jadi dakwah para nabi itu asasnya dua memerintahkan manusia wa'budullah beribadahlah kepada Allah. Apa makna al-ibadah? Al-ibadah adalah mentazimkan Allah, membesarkan, memuliakan Allah dengan penuh mahabbah kecintaan dengan mengerjakan apa yang Allah tabaraka wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah uh, larang. Ini secara uh, umum, secara uh, uh, khusus secara secara tafsir maksud secara terperinci makna ibadah itu sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita di antaranya oleh Syekh islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala di banyak kitab beliau di antaranya kitab Al-Ubudiyah ibadah itu adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah radai dan Allah cintai kemudian dicontohkan seperti sholat, zakat, berkata yang benar, iman kepada Allah, cinta kepada Rasul dan seterusnya dan seterusnya itu ibadah. Dari mana kita mengetahui perbuatan tersebut dicintai dan dari Allah kalau bukan dari kitabnya yang mulia dan melalui perantara lisan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah perintahkan kita berulang kali untuk taat kepada Rasul dan tidak akan taat kepada Allah kecuali kita taat kepada Rasul. Mayyati Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul maka sesungguhnya dia telah taat kepada eh, Allah. Kata Allah, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya" dan mereka yang mengambil tuhan-tuhan selain Allah, ya. Mereka berkata, "Ma na'buduhum kami tidak beribadah kepada mereka ini kami tidak menyembah mereka nah sekarang kita lihat apa yang diucapkan oleh kaum musyrikin pada zaman dahulu ketika turunnya ayat yang mulia ini dan apa yang diucapkan oleh mereka di bawah pimpinan di antara Sirajuddin Abbas Al-Muqtadi ya? sama persis Sirajuddin Abbas di kitabnya mengatakan kami tidak berarti menyembah kepada orang yang bermakam di situ mayit itu, kubur ini, kami hanya meminta kepada Allah dengan perantara mereka. Karena kami mempunyai i'tiqad bahwa orang yang mati ini mempunyai makom kedudukan di sisi Allah. Apa bedanya dengan orang jahiliyah yang kemudian orang itu mengatakan, mereka mengatakan, illa liyuqarribuna zulfa. Kecuali mereka yakni yang disembah oleh orang-orang jahiliyah berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka itu mereka maksudkan apa? liyuqarribuna ilallahi zulfa agar supaya mereka berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Sekarang kita tanya apa perbedaannya pada hakikatnya? Tidak ada perbedaan sama sekali. Oleh karena itu ijma ulama ahlu sunnah wal jamaah mendatangi kubur dan meminta-minta di kubur itu ya tidak syak lagi syirkul akbar yang mengeluarkan uh, seseorang dari Islam itu dan inilah yang sangat uh, disedihkan kita uh, sedihkan dan ditangisi oleh Islam itu sendiri kesyirikan begitu banyak uh, tersebar ya jadi kesimpulannya ziarah kubur itu masyru' tetapi dia mempunyai adab-adab dan tata cara yang diatur oleh agama. Faedahnya untuk mengingatkan kita kepada kematian dan mendoakan uh, ahlul kubur dan dilarang kita mengucapkan satu perkataan atau perbuatan yang bertentangan dengan agama. Misalnya kita berdoa menghadap kubur, terlarang. Doanya harus menghadap ke kiblat, tidak boleh menghadap ke kubur dan tidak boleh membangun kubur dan lain sebagainya. Tidak boleh kita juga berziarah kubur uh, dengan mengadakan safar khusus untuk mencari barokah kalau kalau kita dari Indonesia ini berangkat ke Madinah dan niat untuk ziarah kubur, perjalanan itu adalah perjalanan maksiat dan haram. Yang disyariatkan adalah menziarahi Masjid Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Tidak boleh seseorang berangkat mengadakan safar untuk mencari barakah dan fadilah kecuali tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan Masjid Aqsa. Ini disyariatkan bahwa kita berangkat dari Indonesia ini untuk ziarah dan mencari barokah dan keutamaan di ketiga masjid itu atau salah satunya itu disyariatkan bukan ziarah kepada kubur Nabi. Kalau kita ada di sana, ah, mungkin kita ziarah ke kubur uh, Rasulullah صلى الله عليه وعلى عليه وسلم demikian penjelasan yang singkat saya kira sampai di sini kalau waktu salat isya sudah masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان